akan panjenenganipun Kyai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman atau ingkang biasa disapa Gus Miftah saking Yogyakarta. Kalau suwun tematang para bapak, para ibu, kamu muslimin muslimat rahimakumullah kanti kanthi saestu monggo pinara ingkang sae ampun memberikan suara sedikit pun kita dengarkan dengan baik maidu hasanah dari panjenenganipun Gus Miftah. Dumateng panjenenganipun wekdal sapangkenan kaula semangkaaken. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa kafa Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi srohli sadri wa yasirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadrotal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, ibu-ibu nyai, para habaib, para sepuh bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, takmir masjid musola, engkang kaulo muliakan. Para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia pengajian yang saya banggakan, sahabat Ansor Banser yang saya cintai, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat jamaah pengajian MDK Majelis Duur Kali rahimakumullah Alhamdulillahirrabbilalamin Pada malam hari ini kita semua bisa hadir dalam pengajian umum dalam rangka Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengambil tema toleransi demi terwujudnya kerukunan antar umat beragama yang bertempat di desa Ringenagung. Iki son iki ngopo to goblok goblok iki. Cek cek cek. Ini namanya makan bakwan di warung pojok. Kiainya tampan, tukang sonnya pekok. cek cek saya bersyukur malam hari ini di tengah hangatnya isu corona di sana juga banyak corona komunitas rondo mempesona karena kebetulan saya juga corona korban rondo nakal kita bersama-sama bisa hadir dengan nyaman nggak kepikiran macam-macam saya tadi berangkat dari Jakarta karena semalam saya ada acara di Tangerang. Ditanya sama orang bandara, Gus Miftah mau kemana? Saya mau ke Banyuwangi. Acara apa? Ngaji. Loh, nggak takut dengan corona? Kan sekarang pemerintah lagi banget-bangetnya memberikan peringatan tentang corona dan ternyata malam hari ini diringin agung subhanallah walaupun isu corona seperti itu tetapi tidak pernah menyurutkan langkah kita untuk datang pengajian. Betul? Maka karena semangat Anda yang luar biasa saya sampaikan beli kemangi kleru merica saya datang ke Banyuwangi dengan membawa cinta. Nah, ngopo tepuk tangan. Haji ya. Kok rupamu masak gitu biasa lain maka malam hari ini Bapak Ibu rahimakumullah saya pikir begini Ibu Bapak kita waspada terhadap corona itu harus tapi jangan takut yang berlebih-lebihan panik waspada boleh panik jangan sekarang banyak orang Indonesia itu tidak hanya takut tapi stres. Maka saya kemarin bilang, Pemerintah bisa ngomong, sudah kerja dari rumah, ibadah di rumah, so kerja macam-macam dari rumah. Apa pemerintah kira mikir, tidak semua warga negara kita itu pegawai negeri. Betul? Kalau pegawai negeri itu enak, kerja nggak kerja dibayar. Betul? Tidak semua warga negara itu polisi, tentara. Mereka nggak usah keluar rumah tiap bulan itu sudah gajian. Apakah nggak mikir mereka yang bertani, mereka yang menggantungkan hidupnya dari jalan, pedagang kaki lima. Kalau mereka nggak bekerja nggak dapat uang, bahkan banyak warga negara kita yang kerja sehari hasilnya habis dimakan sehari. Kalau kemudian disuruh di rumah, rakyatmu kan nguntal lopo, goblok, goblok. Ya kalau kemudian kita diminta di rumah ya gampang, pemerintah harus menyediakan sembako gratis untuk rakyat. Setuju? Saya meyakini kok corona itu masuk Indonesia itu susah. Kenapa? Karena masuk Indonesia itu susah kenapa? Ngurus surat izinnya angel. Indonesia iki lak wonge ampuh le. Lah paku di sayur nggih napa mboten molen dipangan naga nggih cuci mulut kapal api di wedang kapal selam diuntal blonjo ning matahari lampu banget aku aku bengok-bengok kapal api dibuat minuman ngene ra teko kok minumane Karena aku nyindir. Kok kamu nggak peka sih? Cek matamu, cek Saya support terhadap kebijakan pemerintah, tapi tentunya ini tidak bisa dikebiah uyah. Karena tidak semua warga negara kita ini mempunyai penghasilan pokok. Kalau mereka orang kaya punya tabungan, enak kerja dari rumah. Mereka punya penghasilan banyak, enak kerja dari rumah. Sampai takutnya mohon maaf, Jumatan nggak ditinggal nggak apa-apa. Bahkan mohon maaf kalau bisa pengajian-pengajian ditunda. Ini saya pikir kekhawatiran yang terlalu berlebih-lebihan. Maka saya bilang, saya oke datang ngaji. Kenapa saya menolak salaman? Bukan karena apa-apa. Kalau yang ter, yang terpapar virus saya, saya salaman dengan Anda, Anda bisa ketular. Kalau delalah Anda yang terpapar corona salaman sama saya, saya bisa ketularan. Maka sama-sama menjaga. Salamannya dari jauh saja. Cukup ibu-ibu di sana. Wah, gini aja selesai. Merasa pengen gue lanang. Karena dalam virus corona itu ada orang modelnya karir. Karir itu apa? Kelihatannya sehat tetapi sebenarnya dia terpapar. Dan ini malah bahaya. Dia terpapar, tapi karena fungsi imun tubuhnya itu bagus, dia nggak kelihatan seperti orang sakit. Tetapi begitu salaman dengan orang lain, interaksi dengan orang lain bisa menularkan. Maka jenengan kelihatan sehat, saya kelihatan sehat. Tetapi saya tidak pernah tahu. Kenapa? Karena kalau kita perang melawan Belanda, kelihatan orangnya. Pelan perang melawan penjajah, kelihatan orangnya. Tapi kalau perang melawan virus itu tidak kelihatan, maka sama-sama menjaga, maka mohon maaf. Saya di mana-mana bilang, saya tetap kalau pengajian panitia mengendaki saya datang, saya tetap datang. Tapi syaratnya satu, nggak usah salam-salaman. Nggak usah salam-salaman. Foto boleh nggak apa-apa, tapi jangan salam-salaman. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kemudian kita takut dengan corona, kita kepada Allah. Surat Al-Anfal ayat 33. Wa ma kana Allah yu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Kalau kita takut dengan musibah corona, minimal dua hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, selama kita bersama Rasulullah, artinya apa? Memperbanyak membaca solawat. Malam hari ini akan saya sampaikan ijazah Habib Lutfi Presiden Jatman Dunia berkaitan dengan tolak balak solawat untuk menolak musibah corona. Apalagi ini bulan Rajab. Rasulullah mengatakan itu Lailatul mirot. Saya melihat pada malam mirot nahron sebuah sungai. Sungainya di mana? Ringin Agung, bukan. Lagi peceren kok iki. Rasulullah melihat pada malam mirot sebuah sungai. Ada apa dengan sungai ini? Ma'uhu ahla minal asal yang akhirnya lebih manis dibandingkan madu. Ayo, apa yang lebih manis dibandingkan madu? Susu goblok, susu kira manis goblok, goblok. Gue ratau ngerasake kok. Susu manis, manisnya susu ki mergo gula. Lak susu kae ora manis. Aku yang ngerti kan aku pakar susu. Lah kowe takon madu iki asli apa palsu, takon aku aku iso bedake. Madu taruh di atas meja, dirubung semut, palsu. Kowe berarti gula. Madu taruh di botol, digoyang-goyang dia bergerak, palsu, berarti itu air. Madu dibawa pulang, istrimu marah, asli. <laughs> asli. Orang percaya jajalan dan Pak Kaposek wani <laughs> lah ora wani saya gaya neng kantor ki galak. Uh, eh, uh, eh, uh. Eh. neng omah ketemu bojone kiki kiki kiki kiki. Kan. Kalau saya tidak neko-neko, saya hanya menunggu tanggal 29 Juni. Ada apa dengan tanggal 29 Juni? Karena tanggal 29 Juni itu adalah hari terakhir masa idah bunga citra lestari. <laughs> ya apa lo corona matamu <laughs> corona aduh meh corona wedange ra teko jiji Degan ana tulisane iki ya apa? kopi wah oh. sana medeni gitu degan ijo asli tombo awet nom apa rumah sama kuis tua mata merah, menghina karena aku masih milenial lah sing gue tekan cetok kolonial <laughs> ya Allah tua gempot sikilane nyangge kowe sing rupamu tuwa umurmu pira 30 kok raimu tuwa biyanget iki lah ya yes akhirnya datang juga ma'uhu ahla minal asal airnya lebih manis dibandingkan madu Diteruski. wa abradu minasalji lebih dingin dibandingkan es Wa atyabu minal miski lebih wangi dibandingkan minyak kasturi. Napa sing luwih wangi bang minyak kasturi? Wonten. Bau mulut orang berpuasa. Lebih wangi dibandingkan minyak kasturi. Maka kenapa Bapak Ibu kalau puasa lebih baik lebih baik diam karena supaya bau kasturinya tidak kemana-mana. Maka lebih baik orang puasa itu diam. Maka dikatakan diam itu emas Makanya besok kalau kamu punya istri, istrimu minta emas, diamlah. Wah. No, no, Jaluk emas, menang. Waktu adalah uang. Maka besok kalau istrimu minta uang, dikasih waktu. Ngono. Kowe dong. Wes lah rupa kayak gini kok ya payu gitu. Alhamdulillah. Anakmu piro? Oh, nembe arep meteng. Hmm. Wong elek iso nggih metengi. Jenengmu sapa? Uh, jenengku Khairul Anam, manusia terbaik kok rupane kaya ngene. Nam, nam. Bojomu metengi. <laughs> Ternyata wong elek ya iso ngaceng. <laughs> nam, nam. itu mbak-mbaknya pengajian jangan mainan HP saja. Eh, HP ini keras gaya aku sama kamu itu seperti Indomaret dan Alfamaret <laughs> maksudnya apa berdekatan tapi nggak pernah jadian iya ngono lo nam codot codot Fakultu kemudian saya bertanya ya Jibril Bril liman hada ini untuk siapa sungai ini Fakola maka kemudian Jibril menjawab, "Hada liman sholla alaika firojaba." Sungai ini diperuntukkan bagi siapapun yang mau bersolawat di bulan Rojab. Mumpung niki bulan Rojab, Awai Dewi niku siji disunahke kata moco solawat, nomor loro disunahke moco dungon apa? Allahumma barik lana. Kok firma rojak tanai karepmu apa? Mau narap yang nguntal? Fi rojaba wasabana wabalighna Ramadana. Kulo ijazai ijazah saking Habib Lutfi solawat tolak corona. Diwaca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin biadadi kulli da'in wa dawa'in Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli wadawain Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli wadawain wa dawain niki diwaca sak wayah-wayah dimanapun boleh jenengan teng Kebonogo boleh yang nggak boleh membaca sholawat itu cuma di satu tempat WC atau toilet ngomong apal gue neng WC karo ngising gue Allahumma Sayyidina Muhammadin Jo malah karo kelon karo bojomu ora apa-apa bojo kula niku sedina maca selawat minimal ping 15000 uh Kelonnya solawatan kok Allahumma salli ala sayyidina <laughs> mumpung niki bulan solawat bulan rejab kadang-kadang maca solawat Allahumma barik lana fi rajab wa bana Allahumma في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان واغفر لنا ذنوبنا وبلغنا واغفر لنا ذنوبنا اللهم في رجب وشبنا اللهم في رجب وشبنا وبلغنا Ramadana waghfir lana dhunub wa balighna bana sepidah malih ingkang khusu Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'a اللهم في رجب وشعبنا وبلغنا واغفر لنا ذنوبنا وبلغنا رمضان واغفر لنا Sallu ala Nabi Muhammad. Eh, tak terangke kula terangke bab perukunan nggih. Wa ma kana Allah yu'adzibahum wa anta fihim. Kita nggak akan dikasih musibah oleh Allah. Kita nggak akan dikasih azab oleh Allah. Selama apa? Kita bersama Rasulullah. Rasulullah ada di tengah-tengah kita. Dan itu merupakan amaliah orang Nahdlatul Ulama. Wong NU niku lahir ceprot, wis dikenalke karo amaliah ahlu sunnah. Begitu bayi lahir, biasanya apa yang dilakukan ben bengi wong tuane berjanjenan gini apa mbak Milo ibu-ibu yang jenengan bayi ini lahir ono jagong bayi please orang-orang di sekitarmu perbanyak membaca albar janji olah kok malah keplek utawa remi irung ono sok bojomu lahiran lah ono wong teko morong nggonmu nggawa gapling nggawa remi gowo joker langsung usir minggatoh rabutuh aku nguntali wong remi biasanya kebiasaannya awake dhewe niku nopo lah orang jagong bayi malah gaple malah remi kudune dikenal kayak solawat supaya napa anak kita senantiasa dibersamai Rasulullah kalau kita selalu bersama dengan Rasulullah jangankan musibah adab pun tidak akan diberikan oleh Allah amin santai Banyuwangi ahli santet kok wedi karo corona mbok coronane disantet saya ini TV sini corona HP corona Instagram corona Facebook corona pertanyaan nih neng ono aku ra neng kono neng neng ono aku apa ora wis santai wae rasa wedi wong Jawa iki lho mangan neng kali ngombe banyu kali ora apa-apa wong kula niku duwe kanca biyen ning pondok cangkem mangan silit karo ngising iso kok Oh, santri dilawan, the power of santri. <laughs> Plotrot nyoh. Dan sholawat itu sudah menjadi budaya orang Nahdlatul Ulama. Malam Senin, mangkat neng masjid, mangkat neng musola. Alhamdulillahumma qabrahul karim biarfin sadiyim min salati wa tasnim Allahumma salli wa sallim wa barik wa ala ali sing maca wong ringin nagung ora fasih ora apa-apa ngetrilahumma qabrahul karim ngatiril diwaca ngatril ora apa-apa wong cangkem Jawa abadati ulimla amismizatil aliyah mustadirun faidul barakati ma ana lahu wa aula ya Allah sing maca wong ringin agung ngabotati ngul ngimlang amis midatil ngalia Allah ora apa wong cangkem Jawa mustati rong paidol barokati ngalama ana lahu wa aula ya Allah niku amalane wong NU maka semakin banyak kita bersolawat, Rasulullah membersamai kita. Adab, musibah, marah bahaya, bala, minggat. Dengan solawat corona minggat. Tulanan HP, HP Cina yang gaya, keras. Awak mengerti lah kita kan Dani? Penyebaran virus corona sekarang paling masif menggunakan HP Cina modar, HP <laughs> ini keras yang gaya, HP Xiaomi yang gaya aku ngerti gue chatting karo mbak E toh iya soalnya mbak E ya nyekel sorry ya kamu sama mbaknya itu beda pemikiran kamu mikir mbaknya mbaknya mikir aku <laughs> bosok bosok diberi baik caranya orang ngono kuwi lak seneng karo cewek kan gue santri toh bilang sama mbaknya mbak kamu tahu nggak non mati ketemu bak dibaca apa? Iklab. non mati ketemu bak saja dibaca iklab. Masa aku ketemu kamu tidak ijab? Iya ngono. Kue malah galau. Tuku bawang keliru merico. Wes kebajur sayang mau dianggap konco. <laughs> lah lah Modar, modar. Kok biar ono cawe wedok gelem rapi ki khilaf apa mau perkosaan sini Am ana. ini pelet kita ini. Wah, kalau Rasulullah bersama kita, gue gula kau kaya ngopo enteng nih. Gue dong rapi toh? Santai. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, betul? Itu artinya kalau kamu tidak punya pasangan, jangan-jangan kamu bukan manusia. <laughs> Eh? Jodine rong lahir. Oh, rupamu, rupamu PHP kok. Apa ke PHP? Perjaka hampir punah. Rabi-rabi wong rabi ki karo ajal ki padha le. Ana kalane ajal dhisik, ana kalane jodoh dhisik. Ana kalane jenom wis rabi, contohnya aku 24 tahun wis rabi. Ana kalane wis tuwa baru rabi, contohnya Teddy. Kae wis tuwa baru payu. Niku ya ana. No. Ana kalane rupane elek payu, contohnya khairul anam umpama. Kan yo. Malah biasanya miturut critane anak Nabi Adam gue lak sing lanang ganteng, sing wedok rupane elek. lah sing lanang elek, sing wedok ayu. Kan anam rupane elek, insyaallah bojone remo ayu apa. Santai wae nam ra apa-apa. bojo elek iki malah ora kakan cerewet nam. Awet. Lah ayu ki rawet. Saayu-ayune Mbak Ewi umur saya tahun wes rayu. Tapi lah bojomu elek, lahir, urip sampai mati tetap elek. Aman. Oh lah bojomu ayu mati lah <laughs> lah. Begitu dikubur ke becek harus dilangkur karo Aril. <laughs> Lah kue mati bojomu lah asu ambus, ngambus. nanti wae nam ya, disyukuri nam ya. Biro-biro payu. Bila kulo wingi diparani konco kulo mahasiswa to. Gus, kulo mang rabe meneh. Kok ngopo bojo kulo gialak cerewet cangkeme kaken ngomong. Kowe ora karo sapa karo mahasiswi. Lah ngopo? pengen pengin ngrasake mahasiswi. Tak kandhani. Lah kowe pengin ngrasake mahasiswi, aja rabi meneh. Carane pripun? Bojomu kon kuliah meneh. Lah wis kuliah otomatis diceluk mahasiswi. tapi bojo kulo cangkeme cerewet ya wis lah kowe ora pengen bojomu cerewet tak dongake muga-muga bojomu stroke Dijawab, nggih ampun ngoten. Nah ya saiki pilih endi bojo cerewet apa setruk? Nggih ampun cerewet mawon le. Saenak-enake bojo setruk mending duwe bojo cerewet. Wong niku lak ning donya ini cerewet cangkeme galak. Allah sesuk ning akhirat siksane dikurangi karo Gusti Allah. nopo wong lanang sing duwe bojo galak sesuk ning akhirat siksane dikurangi karo Gusti Allah karena selama di dunia sudah sangat tersiksa. Jadi disyukuri mawon. Piro-piro anam wis payu senajan to bojone cerewet daripada rodok ganteng ora payu contone rupamu. Ah. Malah nyanyi lagu Gus Dur uripe ayem. Rumangsa aman dununge rasa tanda yen iman sabar narimo najan pas-pasan randuwe bojo iso sabunan matamu kuwi lamaran goblok goblok malah sabunan iki ya, ya, uteke piteke bosok menep kapose ke ya? orang ndi bojo kok iso sabunan ki hubungannya apa ngono lho Oh, menghindari virus corona matamu. Wah, oh, ayo ya, menghindari virus corona kon kakek nyabun ya. <laughs> ya. Cah cilik nyabunan. Wis santai wae, rasa pacaran ya. Banser rasa pacaran, seneng lamar. Kula seneng karo mbake kuwi Kok kamu disukai menyukai dia, Mbak? Kamu disukai banjir katakan, Mas, kalau kamu mencintai aku, pilih satu di antara dua, halalkan atau tinggalkan. Ngono. Kue malah di kayak kayak ke tahu yo ya tahu bakwan yo ya bakwan ayu yo ya ayu tapi jangan murahan iya oh, aku nih muslimah senengane melumah karo ah ah ah ah Wah, ini muslimah apa kimcil syariah. Mila mbak-mbake sok vokalis narabi karo banser wae. Doakan naya doakan ibu relakan dia jadi imamku. Di bawah doamu juga restumu Majulah ibadah istiqorohmu Calonku Jangan ngajak pacaran sebelum kamu halalkan Perdalamlah agama dan pendidikan Jangan hiraukan godaan si setan Doa yuk doa yuk terus Doa singkirkan mantan mantan mantan Kikislah lebih semua Para penggombal dan buaya Wahai calon sang imam serbaguna, di mana engkau berada? Oh, pakar Saro Banser di sini. <laughs> Teruskanlah perjuangan demi halalkan kau rela berkorban seneng lamar banser pacaran nganggo seragam ya Allah eman-eman seragamnya bro Ngono begitu ditolak dirabi karo wong liya galau, <laughs> berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Mantanmu sudah ke penghulu kok kamu masih sendirian? Iya. Mendingan anam rupa elek tapi payu ya namanya. Berbanyak solawat. Coro kantor PBNU, PBNU mensarankan kepada kita untuk memperbanyak membaca solawati bil kulub. Apa nama pembantu Bapak Ibu? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil kulub wadawaiha. Yo, dinyanyak kewe. Bocah-bocah hadro megawe megawe. Ora dolanan HP we. HP ini keras enggak ya. Ayo dicekel senajan tosone bosok selawatan rapopo ayo. Suara kula remuk malah sone ra kepenak. Banyak kalau apa kowe oh anam rasa melu nyanyi ngentot teh fales kok Hei, ayo megawe megawe megawe. Tibil kulub versi kurban janji. Uh, ah, isa rawe kurban janji. Ra isa. Kae lho, kowe lunga pas aku ngajeng-ngajeng. Kae lo tak? Ya. Jas. Salu ala Nabi Muhammad. Eh, ngopi dhisik, selak dem. Ya Allah sangite. Sangit ngombe kopi nyawang anam malah tambah ra enak nam. Biar. anam Aname ketok ingin pengajian nono ya saiki. Oh, kowe iki suwe-suwe kaya acara di nasi goreng nam maksudnya apa oh no terus tapi ra penting <laughs> ayo dok mikir di dicekel selawatan ke ragu. moga-moga sok bojomu kiai amin rambutnya gondrong iya. le gue aja santri saya ini udah ngeremeh santri kita di apa oh, kamu salah santri sudah di presiden contohnya siapa Gus Dur Santri sudah wakil presiden, contohnya siapa? Kiai Ma'ruf. Santri sudah wakil gubernur, Gus Yasin. Santri sudah di gubernur, Khofifah. Santri sudah di Kiai Viral, Gus Miftah. Oh, no. Masa anam. Mungkin rabi karo kiai Waendo. Kenapa umat saja diopeni apalagi kamu? Iya. Yeah. rabi karo anam malah rekoso hatruhe dikeplak ya apa meneh ndasmu enam anak Ya, selamat bil kulub versi kurban janji. Mudah-mudahan Ringin Agung dan Banyuwangi dijauhkan dari corona. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina siang dung dung plak kamu jangan deket-deket dengan mbaknya ini ya orang mepet ini mbak mundur diri mbaknya mundur diri kenapa kamu saya mundur dikit hmm, cantiknya kelewatan iya ya oh, enam carane mbak tahu nggak bedanya degan sama kamu nah, kalau degan ini mengandung nutrisi kamu mengandung anak kita iya ngono lo nam goblok kok nam caranya ngono lambah beri cewek kuwi jadi anak mungkin kaya paham paham nggih nggih elek banget nggih nggih anam elek banget nggih Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil kulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa sifaiha wa nuril absari watia iha ho ho hey. Allahumma sholli ala Muhammadin tibin hop lah wong hadroh sak mbane sing mune otak kowe iki ngopo ning kene kowe ditabuh bareng-bareng lah wong sakmene mbane sing mune mung telu tok lho goblok goblok kowe iki lah kene mau pajangan tok mau minggat baik kono ngebek i panggung. Sing meriah lho loh Pak Kapolsek, kono Pak Tentara. Tembak ndasmu lho. <laughs> Ya tenanan. siapa yang dangdutan ke lo, ketuplak ketupluk. Malah kaya diri ngeledek munyok aku. Insya Allah sesuk aku mlebu surga sing awal bocah-bocah hadroh. Ning ya aku ini surga aku kalau beda bidadari awakmu hadrowan tok. Orang apa-apa Yang penting surga. Kowe melu nabu. Apa diwale aku nabu. kowe ngaji ning kene. Sengit aku. Ora niat. Ibu-ibu seneng kula ngatek apa Palungko. Nggih. Seneng duduk apa berdiri? Itulah Pak Kapolsek, di mana-mana perempuan suka yang berdiri. Ya. Allahumma sholli pluk-pluk ngono lho Jan kowe ngopo menengon dhisik lho orang mulai lah ra niat kok iki solawat tolak balak corona ngono lho ya ora siap jal tabuhane dhisik kaya ngopo halang kuwi meneh Reve, reve, reve. Nah. Ya mutar aku ya. ya. Halah dangdung tok kan mau. Eh, kowe dimulai dhisik Yo, dari pembukaan kowe nyanyi. Kowe kowe kowe kowe kowe. Ayo kowe. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin dibil mandeki ngopo to? Kita kowe grogi mergo cedak mbake to kowe. Yo ya. niat iki. Kan terus, iki si iri saiki, men awakmu ra ninggalke salat ya ra. Engko baru bahas tema toleransi. Napa to mriki kan tiang Hindu? Kathah nggih. Oh, ya temane pas. Ayo, satu, dua, tiga. Ngose kan cangkemku. Lah kuwi nyawang mbake wae kok. Cah cilik ngacengan kuwi jan. Allahum ora. Kowe lunga nalikane adan kae. Malah mapan turu sakarepmu dhewe. Nuruti hawa nafsumu Engkau lupakan Tuhanmu Mengejar dunia Lupa akhiratmu Ho, ah, ho, hey. Allahumma salli ala saiha Tan terus Tanpa sebab kowe mongko salat tanda syukur nikmat elinga urip barat koyo mampir ngombe dunia sementara akhirat selawase ho ho Allahumma sholli bojomu ayu rondo anak dimolas. siji coro al-anfal ayat telung puluh telu niki wau yen awa idwe pengen ke sangka corona wa ma kana Allahu ya'dzibahum wa angta fihim awa idwe kudu cedak karo Kanjeng Nabi carane cedak niku nomor siji ngata ngata akan moco solawat dalam semua keadaan ibu-ibu untuk anak anak nakal turu cekel sirai lus-lus solawati fatihai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad muka-muka anakku soleh al-fatihah mandi bapak-bapak dua bojo cangkeme cerewet gampang turu cekel cangkeme Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Moga-moga bojoku cangkeme ra cerewet. Al-Fatihah. Kowe naksir karo mbake sholawati, sholat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, bila mbak vokalis itu jodohku jadikan dia istriku ya Allah. Namun bila dia bukan jodohku, mbok dicek lagi ya Allah. Cara ngono kuwi. Ya Allah, Bila yang berkacamata itu jodohku jadikan dia istriku ya Allah. Namun bila yang berkacamata nggak mau sampingnya juga nggak apa-apa ya Allah. Oh, Iki berarti sampingnya. <laughs> Lanang. Salawatan Bapak. Nomor loro. Wa makan Allah muadibahum wa hum yastaghfirun. Kudu ngokehakan maos istighfar. Terutama sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu ulaka nikmatika alayya wa abu bidambi Lho kok ana suarane blas ki ngilang opo iki? Wis apalmu salat istighfar eh, istighfar saisamu. Istighfar do astagfirullahaladzim oleh ora apa Astaghfirullahaladzim. Waduh karo Endel lo iki astaghfirullahaladzim. Yes. ini masuk tema. Toleransi demi terwujudnya kerukunan antar umat beragama akan saya sampaikan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Oke, okay, Anam. Semoga anakmu musuh dan lahir kembar telu ya wis apa wis banser iki istimewa lho lungguh ning dhuwur kali yes sesuk aku mlebu surga sing awal banser banser ki lak tugasnya survei lokasi to Jadi saat durunge kiai mlebu surga, surgane disurvei karo banser. Surgane siap kiai ini mlebu bansere metu meneh. lumayan lho le mlebu wisan kok rakatang saknyuan Ibu bapak rahimakumullah salah satu hikmah terbesar dari peristiwa Isra mirot itu adalah perintah sholat ketika kita ngomong kerukunan di dalam sholat jenengan persani imam itu biasanya kalau ngimami sesaat sebelum sholat dimulai biasanya tengok ke belakang apa yang dia sampaikan sawu sufu vakum fis sholat luruskan dan rapatkan softnya di dalam sholat. Niku perintah kerukunan. Luruskan, tapi ingat luruskan bukan idakan. Kan kadang-kadang wonten niku senengane ngidak-ngidak gile kancane sawu sufu vakum bi sholawis ngomongene doyak. Akhirnya sholat yang ini Allah. Biasanya RCTI, rombongan celana tinggi Indonesia. Hmm cara bahasa Banyuwangi al kacong aliran katok congklang hmm. niku ajaran untuk rukun sing kurang ajar anak kula pak Jumatan komat mawang bar mawang bar mulai ramelu salat tekan ngomah tak takoni kowe ngapa ramelu salat lah imame galak e pak galak piye wau sak derenge salat imame ngendikan sing nggawa HP pateni aku lo mulai lah lo gak HP aja daripada dipateni goblok, goblok. Sing dipateni HP-mu aku. Ada karo tonggo gulo, mangkat nih Jakarta kerja malah nih Jakarta rento opo-opo. Ternyata sing salah nih begitu dipamiti karo anake bu aku tak mangkat kerja nih Jakarta mang mbok nih mbokne oh oh iya tak dongake muga-muga nih Jakarta rono opo-opo. <laughs> ya ora entuk apa apa ku yo ngono ngaji ngarepe kiai tungkae slonjorke walah yuyu orang rumangsane tungkae meletek-meletek menjijikkan ngono ning omah jerukane mamah <laughs> mamah tungkae meletek-meletek napa jenengan kagungan penyakit asam urat oh walah asam urat kok yo kula tambani purun enten sing kagungan penyakit asam urat kalau tambah tambani purun makin kondur pados gula batu. eh Nopo, Gula batu. Carane pripun gulone diwenehke asame watune nggih nutuki urate. Lah wong nyantai banget loh, masa mengajar ngeri kiai ngene lho. Iya ini. Padahal cara kitab taklim fi takdimil ilmi wa ahli hendaklah seorang murid tidak memanjangkan kaki di hadapan kiainya malah mau selonjor ke raiku yo yo ngono mamah <laughs> Mboten apa-apa nggih. Semoga-moga mulih sikile ra iso ditekuk. Amin. Kita kayak dulu anam kita ini Mirip ya. Eh. kula wau mlebu mriki iki ana mbak-mbak nganggo masker kalau kok mobil aku lho batin Pak kayak wedi corona apa merongos aku ngono ta. Ketoke merongos ketoke. oh kae wonge kae Ketoke merongos kae santai wae nduk wong merongos ki apa-apa iso sing ora iso mung siji nyetir mobil napa wong merongos ora iso nyetir mobil soalnya ra iso nglebokke gigi Yo kan cangkeme ngene, eh ra ah, ah. iso nglepek iki. Ada. Iso mobil metik kok. Jiji. Ya wis ora apa-apa, sementing rasa pasang kawat gigi. Nah, aku lah wong wedok nganggo kawat gigi ki mbayangke nganti bojoku nganggo kawat gigi tak cipok nyantol lah malah santai mawon merongos itu adalah mingkem yang tertunda nah kayak merongos gitu Ora usah panik gara-gara corona nimbun masker kabeh ditukoni hati-hati. Orang yang suka menimbun masker sesolah mati cangkeme maskeran. Masker itu dipakai kalau kita pilek batuk supaya enggak menular kata pemerintah ngeten mawon nggih sadrenge kula terus kebab kerukunan Pak polisi Pak tentara corona itu tidak menular melalui udara jadi rokok virusnya mabur ngung gulai cangkeme khairul anam bluk ngono ora ora ora nam ora tapi corona itu menular satu karena interaksi langsung Umpamane saya kena corona jenengan interaksi sama saya cipika-cipiki, itu bisa menular. Nomor loro, kecipratan idune. Umpamane aku ngomong karo Anam, Anam tak idone raine juh, lah nular. Nular. Virus corona itu kalau nemplek di logam bisa 12 jam bertahan. Kalau nemplek di kayu kaya ngoten iki niku bertahan 2 eh, 9 jam. Kok kula nyekel mic, mike gantian kalian jenengan lah itu bisa tertular kalau salah satunya kena. Milono, napa kula pengajian sak gon-gon, gawa mic dewe. Soalnya kula niku pengalaman kan biyen lah kula nganggo mike panitia. Ya Allah, saat saderenge kula ngaji wis tinggal cangkem limo, ono sing mampu bawang, terasi, ya Allah. Jengkol petin menjijikan. Ilo lah anam mangan pete, ambune penilang gampang. Bar mangan pete nguntal jengkol. Wah hilang ambune. Jadi nyuwun sewu. Corona itu tidak menyebar melalui udara, tapi interaksi langsung. Milo nopo pemerintah menyarankan di rumah saja. Gini ku persoalan nih, gak bersentuhan dengan yang lain. Tapi lah neng omah terus. ah sapa sing ngopeni wedhus, sing ngopeni pitik, sing ngopeni sapi, Oh, pedagang-pedagang kaki lima gojek yo rapayu. Lah teng Yogyakarta niku nyuwun sewu, Bu. Wong suge-suge niku mborong teng supermarket. toko Indomie untuk stok 3 bulan. Halah halah halah. Nyetok 3 bulan nyuwun sewu. Wedi karo corona ora metu sanggo omah bono matine mergo dikabruk karo bojone. Oh, yo wong wedok kok jadi lawan. Apa meneh sing es slonjorke kayak iki hal-hal wis kiyaine diselonjori apa mana bojone ning omah ora mungkin lho wong lanang iso menang debat lawan wong wedok iso imbange wis apik tak kandhani wong wedok dilawan ayo lanang karo wedok kuat ndi lanang karo wedok kuat ndi lanang salah goblok wedok mila wong lanang karo wong wedok mati ini di sini. lanang Napa wong lanang cepet mati? Cetok ngenes mikirke bojone ngono kuwi. Wong lanang niku cepet mati, mila sak nggon jumlah rondo luwih akeh daripada jumlah duda. Mergo wong lanang cepet mati. Eh, biasa wong ya teko iki sing cerewet. Hmm. Biasanya jilbabe ireng. Sing jilbabe pink insyaallah. Allah luweh parah kaya ngono wis tua jilbabe pink lah lah lah jangan-jangan pakai ya pink wis pink lemu jadi nggak ada penyebaran virus corona melalui udara nggak ada bon gue lanjut ke sawu sufu vakum wisolah luruskan lah tugas awake dhewe tentang bangsa Indonesia itu meluruskan barisan. Jangan bubrahke barisan. Kenapa imam mengatakan sawu? Mergo makmume oke. Lak makmume mung siji ora perlu diperintah. Mergo wis mesti lurus. Wong mergo ora ana liyane, tapi aku tak ketemu le imame pekok. Ngerti makmume kula dhewe, imame iki tengok ke belakang. Sawu sufu fakum bis Luruskan dan rapatkan softnya aku lak batin tak lurus ke karo sopo goblok goblok aku akhirnya tak jawab oke okay. <laughs> niku ngenes tenan teng Jakarta niku dadi subuh adan dewe pujian dewe komat dewe ngimami dewe makmume kula dewe ndelalah maca surate salah bar Fatihah sing diwaca inna angzalna Inna angsalna fi lailatul qadr kan salah. Wong til diwaca tul. Akhirnya komburi tak elekke. Til. <laughs> Imam iki ngeyel nih. Inna angsalna fi lailatul qadr. Aku mburi saya banter. Til. Sing ketiga baru bener. Inna angzalna fi lailatil qadr. Oh bener, aku langsung ngurus jodoh. Jodoh ibu jogo. Alhamdulillah. Diterus ke salah meneh. Wa ma adraka ma lailatil qadr. Hmm, padahal sing kedua sing bener tul macane til komburi aku bengok tul. Wa ma adraka ma lailatil qadr tul Seng ketiga baru benar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Seweneng kula. Begitu ayat ketiga imamnya bingung. Lailatul apa Lailatil? <laughs> Til tul. Tul til. Aku mburi bengok tul. Oh, Oke. Okay. <laughs> imam mok pekok. Melolak gula golek imam sing apalane sing kathah, Pak. Wah sing lucu Pak Koramil dan Koramil nggak mujahadah teng Yogyo. Lah, dan dimila diundang sama kodim. Wah. Begitu imame mujahadah, sing disebut malah kodim terus. Ya kodim, ya kodim, ya kodim, ya kodim. Koramilnya protes, ini yang mengadakan koramil. Kenapa yang disebut ya kodim terus? Akhirnya imame diganti, ya koramil, ya koramil. Aku ini seneng lah polisi, tentara melu ngaji sopo neng aku. Aku punya polisi wetenge ya Allah. Hmm. Segeng dalun dan. <laughs> Oh ya polisi gelem melu ngaji sok ini pas pengajian. Amin. Kowe <laughs> no polisi wih. Oh polisi gaweane dolan pinggir dalan tok ya mati ini tabrak truk. <laughs> ora ora. Salam ala Nabi Muhammad kewajiban meluruskan ini ajaran kerukunan Milo wong salat kudu rukun apapun yang dilakukan imam makmum kudu melu rukun lah demikian juga ketika kita berbangsa dan bernegara pemerintah punya keputusan apa rakyat manut kuwi jenenge rukun tapi kalau kemudian pemimpinnya salah apa oleh dikritik Gus oleh wong buktine imam salat soleh ya kena dikritik oleh saya itu kepada pemerintah, pemerintah api saya dukung, pemerintah salah saya siap untuk mengkritik. Mergo aku ini ya melu milih. Lah pemerintah bener, orang tak dukung aku salah. Lah pemerintah salah, orang tak kritik aku ya salah. Maka posisi orang NO, wong iki mergono gendera NO, harusnya sebagaimana yang Allah beritakan di dalam surat Al-Baqarah yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 143 wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton wong NU itu nyuwun sewu islame tawasud moderat tengah-tengah tegese napa pemerintah benar didukung pemerintah salah dikritik nggih napa mboten kula ngaji ning Sumatera dalane elek banget sopir kula muni-muni iki sing rusak dalan tergandengan tak jawab kue salah sing rusak dalan dudu tergandengan tapi mobil mewah lha kok ngoten heeh soale duit sing kudune nggih bangun dalan malah dikorupsi nggih tuku mobil mewah nggih napa mboten Mila kok ning kene ana palurah, Lurah, ya kudu tak kandhani wong umatan masaton kok endi lurahe? <laughs> Saiki jatahe lurai. E. Pak Lurah rungokno kupingmu Pak Lurah ya. Loh, ya saiki yo rakyate rukun, pemimpinnya ya kudu adil, pemimpinnya kudu jujur supaya rakyatnya sejahtera. Pak Lurah tak takon, teng mriki dana desane angsal pinten Pak Lurah? Satu miliar. Pak Lurah tak kandani, seluruh Indonesia kepala desa yang sudah ditangkap sama polisi dan jaksa 700 kepala desa. Dosone apa? Nguntal dana desa. <laughs> Pak Lurah kula kandani aja nganti lurah ringin agung mriki dadi lurah sing nomor sici. Aku ngomong mergo seneng Pak Lurah. Pak Lurah kudu paham kewan sing mangan tanduran ning sawah jenenge bajing tapi kok ana pejabat nguntal duwite rakyat jenenge <laughs> kan ra lucu mosok lurah dicekel kapolsek dhewe gara-gara dana desa yo ndan yo jangan sampai mendingan kayak kapolsek lho pengajian mangan terus ngono kan sing penting halal dan yo nganti sak awak weteng kabeh ya Allah Kapolseknya batin. Oh kiai ini asu. Mergo kula seneng kalian jenengan Pak Lurah wargane jenengan. Men selamat. Posisi NU dalam pemerintah itu umat wasaton. Pemerintah benar kita dukung, pemerintah salah dikritik. Jangan sampai seperti hari ini kebanyakan. Lawe seneng karo pemerintah, sak bosok bosoke tetap didukung. Lawe rasa seneng karo pemerintah, sak api-api tetap dimusuhi. Itu nggak boleh. Kita fair. Makanya apa syaratnya? Rakyat itu dirukun. Ketika kita berbangsa dan bernegara, kontek ringin agung hari ini kita gunakan kerukunan ala Pancasila. Toh Pancasila itu tidak bertentangan dengan Al-Quran. Justru Pancasila itu banyak intisari terhadap Al-Quran. Bukan musuh agama. Contoh, Pancasila mengatakan apapun agama yang ada di Indonesia selama agama itu diakui oleh undang-undang berhak menjalankan perintah agamanya tanpa harus mendapatkan gangguan dari pihak manapun. Itu un amanah undang-undang. Maka di Indonesia ini agama yang diakui ada berapa? 6. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Kalau Dharma gandul no Gus? Kula ora paham. Lak Dharma gandul aku ora paham, tapi lak gandule Mbah Dharma aku paham. Artinya wargane Pak Lurah meriki apapun agamanya, boh Islam, Hindu, berhak menjalankan perintah agamanya tanpa harus mendapatkan gangguan dari pihak manapun. Dan itu tidak bertentangan dengan Al-Quran. Karena Al-Quran mengatakan, Lakum dinukum waliyadi. Islam ke masjid, Kristen ke gereja, Katolik ke gereja. Kalau tempat ibadah orang Hindu namanya apa? Pura. Silakan Anda ke pura. Maka dulu ketika saya pengajian salah satu foto saya yang viral itu saya menggunakan ikat blank, ikat Hindu. Itu bukan ikat Hindu, itu ikat Bali, budaya Bali. podo karo blangkon niki budaya netiang Jawa, wabil khusus Jogja dan Solo. Napa bedone blangkon Jogja karo Solo? bedone pentol burini Lak Solo rono pentole, Jogja no mentole. Napa wong Yogyakarta niku gawe pentol ning buri Karena penyesalan itu tempatnya di belakang. Gondu mentol niku biasanya ning buri. Ingat, penyesalan itu di belakang. Kalau di depan namanya pendaftaran. Niki budaya. Maka dulu ketika saya pakai ikat Bali dikritik, Miftah dari wong Hindu. Lah ngopo? Pakai ikat itu goblok, ini budaya Bali. Karena saya menghormati orang Bali, ketika saya ngaji di Bali pakai ikat Bali. Saya ngaji di Lampung pakai kopiah Lampung. Saya ngaji di Madura pakai ikat ala Madura. Tapi pas saya ngaji di Papua belum berani pakai koteka. Masuk pengajian ngene. <laughs> Tapi kita harus menghargai budaya kotekanya orang Papua wang itu budaya mereka kok. Papua pakai koteka, Kiai Eno pakai sarung, nopo gajah duduk. Napa Kiai Eno sering pakai kasarung gajah duduk? Soalnya begitu dibuka sarungnya muncul belalai ini. Anam, <laughs> lah kaya anam cilik kaya keran. Sing akur-akur mawon. Bapak-bapak, sekali-kali Anda berkunjung ke pondok saya, Bapak Ibu, lanjut jenengan ziarah Wali Songo mang mampir teng pondok kula. Santai mawon, mesti kula pakani. Tangga kulon di asuh tak pakani kok. Kampung kula niku 60% Nasrani. Ayo, lah nih gini kan ono Islam ono Hindu toh nggih. Kampung kula niku 60% Katolik. Kidul kula pendeta Romo lah. Lor kula niku kuburan. Milo selawase surip kula ora padu kali tonggol lor kula. Aku kuburan sih. Nah ini gila ngaji cara NO nih. Mila ngaji cara kaya kula niku mboten disenengi kali tiang-tiang sing ngatos niku. Karena saya dianggap terlalu terlalu apa ya? Lunak. Lah kula mboten terlalu lunak karena memang inilah sikap keagamaan orang Nahdlatul Ulama. Ora atos-atosan nih. Urip pisan kok atos-atosan. Haram neraka bid'ah cangkemmu. Hmm. Rejepan bid'ah Kanjeng Nabi atau ngajarke. Selama bid'ah itu tidak bertentangan dengan sunnah Nabi maka diperbolehkan. Itu namanya sunnah anu bid'ah bid'ah hasanah. Boleh karena ini seirama dengan perintah kanjeng Nabi dengan sunnah kanjeng Nabi santai mawon. Hmm. Tonggo kula niki Nasrani 60%. Setiap kula bodoh Idul Adha Idul Fitri yang pertama kali mengucapkan minal aidina wal faizin itu bukan jamaah saya yang ribuan di Jogja itu, tetapi tetangga saya yang pendeta ini. Gus minal aidin mal faizin ya. Diprotes Pak kalian tiang-tiang atas. Wow, wong Kristen kok mau Quran? Goblok, goblok. Sejak kapan minal aidin itu dianggap ayat? Minal aidin itu bahasa Arab yang orang Arab pun tidak tahu. Soalnya ini bahasa Arab ala orang Indonesia. Minal aidin itu tengah Arab mboten enten. Malah ngertine wong saniki dikira ayat. Lah gobloke wong sakniki niku saben Arab dikira ayat, bahkan saben berkosidah Arab dikira solawat. Padahal kosidah Arab niku ora mesti solawat, solawat ora kudu bahasa Arab. Mila sing kula jenengan sering nonton teng YouTube niku kula dicurhati kali Mbak Via Valen. Gus, kok cengengesan ngopo gina ya? menghina? aku artis-artis yo. Ya. Via Valen. Oh, Inul Daratista. Oh. Anang Asanti Aura Kasih PCL ngenteni 29 Juni bagi-bagi matamu gue bagi-bagi oh yo banser yo kelasmu yo rondo-rondo kae lah lah gue lah tak ajak melu ngaji aku neng kafe wah cetok gelem lebur gelem metu sing ngaji le SMS siliti metu sedih <laughs> wayu ayu ayu kayak celengan kayak pokoknya mau modelnya isu isu panter ini sungguh-sungguh pantatnya bikin gemeter oh. kayaknya cetoh satu lagi, setengah tua lemu ginu-ginu <laughs> nih sing lonjor ke tungkai beda meneh STMM <laughs> setengah tua meh modar Mboten Mbah nggih, moga muga panjang umur nggih. Dadi wong sak donya mati jenengan urip dhewe nggih. Kan lumayan, tahun ngarep jenengan nyelunjurke tungkak dhewe. Sing baik malah kaya duduk di pinggir pantai lho. Ya Allah. Ya Allah, driji kok jempol kabeh ta yu yu. Kalau kita ngomong kerukunan antar beragama, ini gue seneng banget soal. Karena nyuwun sewu, saya orang yang sangat Pancasilais. lanjut jenengan persani belangkon kula deloken. Iki apa iki? Niki apa niki? Belangkon matamu rupane iki lo Goblok, goblok cah aku iki. Aku iki takon iki Gorene, aku tiba. Eh. Dan ini gambarnya apa, Dan? Merah putih mergo cinta karo Indonesia. merah putih. Sini ndur ndasku boyi. apa ngomong apa mau Niki tulisannya nopo? NKRI ini sore nopo? Garuda Pancasila. Merah putih NKRI Pancasila. Oh, tentara kalah Pancasila sekarang aku dan. Hmm. Lah katanya babin saya. Hmm. Babinsa karo Intel iki rasa ndelok seragame aku ngerti. Bedane ning watuke. Hmm. Lah Intel watuke dimpet. Oh Intel. Lah Babinsa ya beda. <clicks tongue> Cuh. Tentarane batin danco danco Ngapa kowe? Lelek. Oi. namanya kudu akur lalu curi apa kadang-kadang awalnya dewe niki jangankan dengan agama lain seagama islamnya kadang-kadang raih akur takkan dari Leo hari ini survei lembaga survei jumlah warga NO ah ini mergo genderone NO MWC e NO tak atur ini ini MWC e NO tadi nah. jenengan perso pak berapa jumlah warga Nahdien di Indonesia Orang Islam di Indonesia itu jumlahnya 87 persen dari 260 juta. Berarti jumlah orang Islam berapa? Sekitar 230 sampai 240 juta. Berapa warga NU? 49,5 persen dari 230 juta. Berarti warga NU di Indonesia itu jumlahnya 115 juta. Lima, hampir 50 persen. Nomor dua siapa? Muhammadiyah. Berapa jumlahnya? 4,9 persen. Berarti nopo? Muhammadiyah itu hanya 10 persennya orang NO. Sekitar 15 juta. Sing gaweane demo-demo neng Monas kae piro? 0,10 persen. Mung titik, tapi cangkeme atos tidak tidak demo ya wis rapopo wong iso nencen demo. Kae dudu musuhmu, kae ya dulurmu. Mung bedane awake dhewe ora galak-galak kaya bocah kae. Saatnya kita kembali kepada Al-Qur'an. Saatnya kita kembali kepada Al-Hadis. Lah wong NU mboten. Kula takoni karo dedi Corbuzier, "Bro, itu kok bahasanya saatnya kita kembali kepada Al-Quran jadi kenten iki, Dedi di WA kali tiang Mas Dedi Saatnya Anda berguru kepada ustadz yang mengembalikan sesuatunya kepada Al-Quran, mengembalikan sesuatunya kepada Al-Hadis. Lah jadi takon kali kula maksudnya apa? Kenapa orang kayak Gus Miftah, Kiai Kiai Eno tidak pernah teriak-teriak seperti itu? Kula jawab, kenapa orang-orang seperti itu selalu teriak? Saatnya kita kembali kepada Al-Quran. Karena barangkali selama ini mereka meninggalkan Al-Quran. Kenapa mereka teriak? Saatnya kita kembali kepada Al-Hadis. Karena selama ini mereka meninggalkan al-hadis. Napa Kiai Eno tahu bengok-bengok Saatnya kita kembali kepada Al-Quran, kita kembali kepada Al-Hadis. Karena Kiai NO tidak pernah meninggalkan Quran, tidak pernah meninggalkan hadis. Dan tidak perlu bengok-bengok. Oh saya ini alibak tak rapal nafsir ke Quran kok. Alibak tak sahak, cangkeme cangkeme jime diguak. Ngono ki nafsir ke ayat innama yaksallah min ibadil ulama. Ulama itu siapa? Siapapun yang takut dengan Allah adalah ulama. Ayam takut dengan Allah ulama. Wedus takut dengan Allah ulama cangkemmu cangkemmu. Gue suwe-suwe ono nggo majelis ulama cabang pitik. <laughs> Majelis ulama cabang wedus lah wong bak tak er rapal kok nafsirke Quran. Lah Kiai NU mboten. Kenapa? Karena kiai-kiai NU memahami Al-Qur'an, memahami Al-Hadis. Tapi ingat, sing gaweane demo kancamu Muhammadiyah itu semuanya adalah saudara kita seagama. Walaupun beda ormas, mereka bukan musuh kita. Maka banjir kalau ditanya, apakah mereka musuh kita? Tidak. Kenapa? Banser nggak punya musuh karena Banser tugasnya mengawal kiai, mengawal NK. Kita itu dengan agama lain aja bisa akur kok mosok karo wong kaya so akur. Akur. Kita bukan musuhnya FPI. Kamu bukan musuhnya Kokam. Karena Banser terlahir tidak punya musuh siapapun. Ngono le. Kowe dadi pendekar ya ngono le Pak Ganus. Ora duwe musuh sapa wae. Aku mbien tau latihan silat PSHT sak jurus tok tapi guru kumbai Pak Garnusa. Sinten? Gus Maksum. Aku kita oleh keramatnya Gus Maksum sepindah, Pak. Jadi abah kulon itu koncone mondok Gus Maksum. Mbahmu pendekar gue. Bapak kula kondo. Wela lu ngoneng jowo Jawa kentekan sangu, karo Gus Maksum. Njaluk sangu Gus Maksum. Tenan, Kulon dugi Kediri duit kulon entek, sowan Gus Maksum. Kula ora ngomong, Gus Maksum wis pirsa. Aku ngerti. Kowe mesti kentekan sangu. Lho kok pirsa ketok rupamu kaya kotak infak. Nggih. Oh, saiki sak pendekar-pendekar wong sak Indonesia ora ana sing iso ngalahke Gus Maksum. Nggih napa mboten? Oh niku wong ampuh kebanggaan Nahdlatul Ulama niku. Gus Maksum mlebu kamar kula diwenehi pincuk pisang. Noh, go mulih. Udu duit pincuan. Aja mau buka turunnya ketemu abahmu. Aku ah, lo seneng banget toh. Iki apa? Kulomba ngambung muah muah muah wong diwenehi kiai kok. Ambuwe apa le? Numpak bis Surabaya Jakarta orang bayar. Mangan rumah makan orang bayar. Numpak kapal feri Merak Bakauni orang bayar. Ning jero mangan orang bayar. Begitu mudun saka kapal feri ning Bakauni, sowan abah kula lah garek ngojek rong jam tok. Kula penasaran. Iki iki sakjane isine apa kok ampuh mentak ombang ambung. Begitu kula buka isine napa? Telek pitik. Keramate kiai aja. Telek pitik dongane mandi Pak Lurah. Lho gurumu ampuhe kaya ngono. Aku mbatin halah ndene mung telek pitik aku. Begitu kula tutup meneh kula mulih ketemu abah kula ngojek kon bayar dancuk dancuk. Soale kula diwasiati aja mau buka sadurunge ketemu abahmu. Niku lho Pak Kiai NU niku. Aku pengalaman karo gurumu Magarnusa. Mila aku banser pak iki I love you full tak nih, Jadi pendekar ora ya, Belajar songko filosofi pari. Pari kayak semakin ono isine semakin dunglo, didangak-dangak kayak kaya apa tetap dunglo, Lah pari rono isine, dunglo dunglo kayak kaya apa tetap dangak. Ngono lho. Watu kuwi dasare abot, arep mau umbul-umbul ke apa kali tetap nyemplung. Beda karo kapas, dasare enteng didelep kayak kaya ngapa tetap umbul. Padha karo taimu. Kadek-kadek-kadek. Ya. Kita jaga kerukunan. Orang Hindu bukan musuh kita, Katolik bukan musuh kita. Toh dalam beragama Al-Quran mengatakan la ikroha fitin. Tidak ada paksaan di dalam beragama. Makanya kalau ngaji teng Bali, Pak, kalau nggih nganggo teng Bali ini kok ora masalah. Kalau ketemu orang Katolik ya biasa. Kalau duwe kolam ning ngarep pondok. Pendetane ngomong, "Gus, angsal mboten mancing." Angsal. kalau dijak, "Ayo mancing." Sampai kolam pendetane kondo. "Gus, sikil kula korengan. Boten parang kena banyu. Pripun mbok kula digendong? Oke, pendeta tak gendong kok. Begitu tak gendong pendetanya ngomong, baru hari ini ada pendeta bisa naik haji. Oh, matamu aku ngono. <laughs> Kalau tekan kolam, pendetanya tak uncal kening banyu, biur. Pendetanya kondo Gus kenapa saya dilempar ke air? kalau jawab, mohon maaf Pak Pendeta, baru hari ini ada pendeta dibaptis sama Pak Haji. <laughs> Indah Indonesia itu Pak Kaposek. Yo, bar mangan ngerokok. Alah alah, Kaposek. Ya, gitu, ini kapal saya cangkem NU kita ini. Ni'matul udud ba'da dahar NU. Pantesan lemu. Oh, oh No Napa wong no lemu didik dek mangan. Yasinan mangan, tahlilan mangan, rejepan mangan. lorong jaluk njaluk dongake mangan. Delala sing lorong mati mangan meneh. Gitu. Nganti anak rupane kaya besek iki gitu. lho. Maka berangkat dari perintah imam kepada makmum untuk rukun di dalam sholat, merapatkan barisan. Wajib hukumnya bagi kita orang Indonesia untuk senantiasa rukun, untuk senantiasa akur Mudah-mudahan menjadi bangsa yang besar, baldatun toyibatun warobun hafur Bon jam setengah siji pengajian rampung, okay? Kan aku capek. Yo sholawat pesan meneh yo. Sholawat pesan meneh. Hasbi Rabbi Jalallah. Rasa mau tabui elek. Hmm. Diwaca ping yang kusuk. Mudah-mudahan kita semuanya ditolong oleh Allah dijauhkan dari segala mara bahaya dan musibah. Amin. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghar ilah Hasbi my Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriatan thayyibah. Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan warahmah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi karamah. Allahumma rizukna min ahli sunnah wal jamaah an nahdiyah Allahumma rizukna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa dakhina jannata mal abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamid thoriq wal afu minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jazakumullah khairul kasyira pada Allah. Mugi-mugi kita sakit ngambil manfaat